Mitra bisnis, beberapa minggu terakhir, berbagai berita mengenai krisis ekonomi yang terjadi, baik di Amerika dan kawasan Eropa, terus dicermati oleh semua pihak. Apalagi setelah Standard and Poor's Rating menurunkan peringkat Amerika dari AAA menjadi AA+. Bursa saham Amerika langsung bergolak dan hal itu juga diikuti oleh mayoritas bursa-bursa saham lain di seantero dunia. Untuk membicarakan fenomena itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apakah krisis itu dapat mempengaruhi sektor real kita, Pak? Ini memang masalah yang terjadi di Amerika, Eropa, dan kemarin karena tsunami juga di Jepang, yaitu krisis-krisis ekonomi mereka. Itu menurut saya akan berakibat cukup hebat terhadap sektor real juga di dalam jangka menengah dan panjangnya akan datang ini. Kita mulai merasakan menurut saya yang pertama ini tentu di capital market kita itu di mana saham-saham sudah mulai berguguran, orang sudah mulai jual, dan ini nanti yo-yo, ini naik turun, naik turunnya juga cukup tinggi ya. Dan ini menurut saya yang kita lihat asing sudah mulai keluar uangnya yang sudah 3 triliun dia keluar uang dia untuk membantu negaranya masing-masing yang sedang dalam kesulitan ya. Yang saya khawatirkan begini ya. Ini kali tahun krisis 2008 dulu. Yang krisis itu adalah financial sector kita, terutama perbankan. Ini bisa dibantu oleh pemerintahnya. Amerika bantu, Enjak, Eropa bantu, segala macam bantu, bantu, bantu, sehingga krisis itu bisa cepat selesai. Cuma ini kali yang membuat salah itu pemerintah negara itu. Amerikanya yang salah, Eropanya, mulai dengan Greeknya, Irlandianya, sekarang ini kena Portugalnya, sekarang menjadi soal Italinya, Spanyolnya, kemarin di Perancisnya. Nah, ini menurut saya berbahaya. Siapa yang bisa bantu mereka kalau ada apa-apa? nggak mungkin IMF World Bank juga bisa bantu menurut saya karena ini lubangnya gede-gede sekali. Nah, di sini menurut saya menimbulkan ketidakkepercayaan itu. Jadi trustnya menghilang. Sehingga gonjang gancing yang terjadi di capital market itu akan berlangsung menurut saya cukup lama ini ya. Nah, ini tentu membuat ekonomi dunia ini menciut ya. Karena pertumbuhannya langsung mereka itu akan terkena. Nah, ini tiga daripada kekuatan dunia yang selamanya menjadi lokomotif daripada ekonomi dunia. Nah, sekarang kalau mereka bermasalah, nak mungkin China bisa membantu. Jadi, apa yang harus kita waspadai, Pak? Nah, jadi kita harus tahu betul bahwa ini akan menyebabkan paling sedikit di real sektor kita investasi-investasi dari luar yang rencana dalam pipeline mereka sebanyak mungkin mereka pasti akan tunda rencana investasinya. Yang kedua, harga-harga komoditas kita akan turun. Sehingga kita nak mungkin bisa mencapai daripada ekspor kita yang cukup Baik kemarin ini karena kelapa sawit, baik batu bara, baik dan segala macam. Jadi ini akan terjadi menurut saya di dalam jangka menengah panjang. Kita akan mulai rasakan setelah 3-6 bulan ke depan. Sektor ini akan merasakan bahwa harga-harganya pasti akan direnegosiasi kembali. Mereka minta eh, harga apa jual barang kita lebih susah masuk ke negara-negara yang krisis itu. Nah ini sekarang yang kita harus siapkan bagaimana kita di dalam negeri bersatu menyelesaikan krisis ini karena saya anggap ini krisis lebih hebat daripada tahun 2008. Jangan nanti dia menuju kepada tahun 1997 eh, ya itu berbahaya buat saya. Jadi ini ya sebabnya swasta pemerintah ini mesti alert untuk bekerjasama untuk menyelesaikan soal ini. Sudah cukup lah supaya jangan ribut kita ngasah rudinya tiap hari dan tidak ada lagi terobosan yang kita pikir dunia sudah begitu gawatnya kita tenang-tenang aja kayak nggak ada apa nggak ada ada apa-apa itu nggak betul menurut saya. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.